niate kang sae dalam langkah kang sae punika pikantuk ridho ning Allah taala manfaat barokah sedini wa dunia wal akhirah ini tanggal piro telung puluh Rabiul awalnya tanggal telung puluh bolu atau Ada telung puluh wolu kok isih muludan. Luar biasa. Padahal si kandani nek muludan itu bid'ah bareng. Iki sak ngalam itu niku ngalakno muludan kabeh, tapi orang kaya kayen. Nanti tanggal semene ben muludan. Sak ngalam dunia ini mulut dan kabir ke Saudi Arabia. Saudi Arabia sing pemerintah ya. sing buatan pemerintah ya diam-diam anak no mulut dan. Nah Saudi Arabia buatan anak no ini ku mergo orang no dalil. Ya wong wong mriki sing kepincut kalau Saudi Arabia mati urip dari suruh Saudi Arabia warga neraka dari Saudi Arabia ya melok takok dalile pengulisan barang nek kula sampean wong kalian wong Jawa iki ora takok dia wis murudan iki ora ana apa-apa sak niki nek kula ngarani mulut dan ini iso marah saben bengi. Dino. Oh, dingin tiga ake kali Pak Bupati. Jadi, anak nongnya kemiki pembangunan mental ngiling-ngiling lakune sirai kanjeng rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu ana sing ngalang-alangi jalane ora ana dalile ajarene bisa sampai bayangake muludat kaya ngene ibate ae kelakuane wong Islam Sisi ngono iku. Apa menang kok ana muludat? ini sak iki piwo dicritakake kali Pak Bupati ono apa mau gapata-gapatal apa orang. Ono isis tapi sumuk panas ya Ini mereka gak tahu meludan. Orang tahu meludan. Wong orang tahu meludan ini bukan mati mireng. Perilaku saking pemimpin agunge Islam. Dadi rumah sane Kanjeng Nabi niku cekelane pedang ora cocok. Enggak cocok. Pokoknya sesat sikat, kapil sikat, rumah sana yang mau. segini Indonesia ini mulanya yang ngomong yang ini macam ayam tuh yang panas lah karuan gue kek benci gak karu-karuan Indonesia ini yang kekir paling Jakarta itu itu Jakarta ya niru-niru lah niru-niru orang kota itu niru-niru mereka-mereka ini salah sih macam ayam Mati karuan, tak tani semacam kupu elalang Bet larang, kopok larang, udang, bisa harang-harang. Ibu saya tetap guyang guyu. Apa kalau dulu lah tukaran apa? Paling-paling saya tukaran ya ono pelkada. pemilu wonten niku padha dilu ana span. Ora ngerti iki sampeyan ngali penting mau tenan. Masyaallah. Pemilu langsung langsung. Ini Jakarta niru-niru. La ilaha illallah. Ini kan mereka kurang informasi tentang nanti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Balik niki terus ditentang terus saya mulutkan karpe meh gak ono kemudian lu tambah. Ulah niki mau kanjeng nabi ngulon jongi tangkape. Kanjeng nabi aluse yang ono kini berdigasane kayak ono. Ono kanjeng nabi raine sumai kayak ono kini raine sangare nanti kayak uang kebetulan. Wah, dikongkong malu. Oh, aku lah. Oh, ya, ya, hebatnya gak karuan. Tapi, aku ini kan di Nabi yang disebut aja tentang Quran, yang disebut tentang sejarah. Ada Nabi itu halus, lembut, nendikari halus. Ibaratnya ada orang Arab curhat, sumpah hati ini Arab curhat, menurut kanjeng Rasul, durung ngantek turhat nyawang wedanane kanjeng Nabi sumpek ilang. Lah saiki ini ora sumpek ka opo nyawang dekne nang. Terus peteng mules kabeh. Dari kula, ini kudu di, di pol gencar. Mulut hatinya. supaya awake dhewe ora kehilangan engko. Kumpul 15 sahabat Biyen zaman tadi Nabi ra ono mulusan. Zaman sahabat ra ono mulusan. Kok saya itu kaya tek tapi aku mau deh, oke. Ya mesti ae, zaman sahabat itu سلام عند النار Wong kanjeng Nabi angel wong zaman sahabat itu kepengin lakune kaya kanjeng Nabi iso nyawang kanjeng Nabi dhewe. Semen kula Nabi? Kanjeng Nabi Muhammad menika orang pertama sing keturunan wahyu Quran. Jadi kanjeng Nabi ini orang pertama yang mengamalkan Quran. Orang pertama. Tak dulu ngejak wong salat adalah bukan salat dia. Tak dulu wong haji kanjeng Nabi pun kaji Saat Tak dulunge ana kanjeng Nabi ngandani wong kon mulyakno bojo kanjeng Nabi pun mulyakno bojo. Tak dulu kan Nabi ngandani wong supaya apik karo tangga, kanjeng Nabi pun apik karo tangga. Tak dulu ngandani wong supaya karo dulur sing rukun, kanjeng Nabi pun rukun gitu. Tak dulu kanjeng Nabi ngandani wong sing enom kon ngormati sing tuwa, kanjeng Nabi pun ngormati wong tuwa. Iduwe mantul. Ora ana sing padha. Mula tuwa sing siji halus halus dermawan terus member kanjeng Nabi mulanya kali kanjeng Nabi ini mulai saat turunnya kanjeng Nabi jadi Nabi ini gue murah banget mereka sifatnya halus moro tuane sing siji kuwi ini ngene masalah ini ada subuh ini. sing siji keras merase ra karuan pertamaan sing pertama itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq halus kata yang sing mlebu Islam melewati Abu Bakar Siddiq mergo api ya Abu Bakar Siddiq halus ya Abu Bakar Siddiq sing siji niku Sayyidina Umar bin Khattab Masya Allah sampai nek roh mesti wedi ya niku saking kerasnya niku nalika bar perang badar perang badar niku perang istimewa mulane sahabatku gawe ini sampai nyanyi akhir di ahli badri ya Allah niku awal nalika perang badal perang badal niku telung atus lawan sewu telung atus wong islam wong kafir mereka dipimpin Nabi Jahal mereka dipimpin dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum niki perang badal niku niki dataran tinggi terus niki lembah ngeten Oh, Tanah tengaran ini modelnya dataran rendah sampai dataran tinggi jadi itu. Ini golongan tengah itu memiliki pasukan Islam, memiliki pasukan Abu Jahal. Ketok, Abu Jahal nyawang mereka ketok. Wah, kok tak ipet ngono? Niku nganak lo pesta kemenangan takdir. Wis tak takdir perang Wes kasih, wes tak menang, wes mesti menang, mesti menang, wes mau nonton ayo, wonge ulu-ulu ngono biaya-biaya ada. Sampai opo itu sing gowo iku apa ketepel apa apa iku. Orang ganggu. Boten persenjataan lengkap, mesti persenjataan lengkap. Wong penggede-penggede Mekah pokok blok pembeli. nyembelah unta segala macam, pesta, kok rame kok ya? Pesta. Pesta kemenangan tak jadi Rumah balik menang. dari pulang menang di telung atus. Mereka pasukan tegak kita niku. Malaikat. Kita ini kono sambro. Nek kok kene darani anu niku tenaga dalam. Akhirnya kono cek malaikat. Mama romaita iz romaita walakin Allah roma. Berhasil perang rampung liane melayu, liane mati, ono sing ketawan di puluh. Ketawan di puluh. Rembukan kanjeng Nabi karo Ingin Berapa-berapa Ini naik diapa mentawanan ini Kanjeng Nabi itu lah utusannya Gusti Allah. Jadi ini mutus nongol lah itu. Soal tamu sawar. Tapi kanjeng Nabi malai umat ini musawar. Kanjeng Nabi didawi diri Allah Ta'ala Wa hum fil amri. Kanjeng Nabi didawi supaya musawar. Jadi kanjeng Nabi musawar, kena ada pak nanti. ada dua pendapat. Pendapat yang satu sikat. Sikat yang ya ini melani oh, Ini misalkan tekan Madinah baru jadi tututi. no hati rakan waruan. Bukan kemutan dengan itu nari ke sujud di sok itu lecong oleh tiang-tiang ini. Tak ini kecekel sikat sekelompok disikat. sikat sekelompok yang lain itu berpendapat jika nebusi mawon keluarganya di Mekah dan nebusi uang tebusannya bisa untuk pendanaan perjuangan kita sing niki diwakili sekabat Abu Bakar itu sing niku diwakili serapat Umar. Sesuai kalau karakter diri-diri juga, pengen ini dimaafkan saja kalau mau nebusi, tebusi, dono. Sisi sikat. Lho niku kalian kancing Nabi ini ku dilem karo pisan. Awakmu ya. Ya Allah itu wajah nek nitahke atine wong lembut iku ya ora kaya wong nek wis waras iku ya gak kaya wong Masa ya Abu Bakrin kamasan Ibrahim iki kaya Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Andika sing tumut kalih kula Gusti aman tabiani fa innahu minni Paman asoni fa innaka ghafurur rahim. Nek sing manut kula nggih golongan kula Gusti, nek sing boten manut nggih terserah jenengan jenengan ghafurur rahim, jenengan ngapura nggih monggo. Berapa tahu bakat kepada anak Nabi Ibrahim. Wa masaluka ya Umar tetamu malu kowe iki kaya Nuh masa luka masa Nuh Nuh niku Gusti sikati kawa tiap lagi Gusti wabila tazar ampun sisakan sama sekali orang-orang bocah begini sikatkan loro belum tapi sesuai karakter kanjeng Nabi kanjeng Nabi memilih pendapatnya terhadap kuasa sitoke maratuwa mergo ramane Sayyidatina Aisyah sitoke ya maratuwa mergo ramane Sayyidatina Fatimah maratuwa loro sitoke malus sitoke iku sekabat umal nih nek cukur rambut kok ngantek dehem atau watuk mesti guntingnya mencelat penting luar wah ini aku ini mencelat sekabat umat itu melampan mereka memiliki tiang-tiang mengguri mereka mereka sekabat umat kok mandek segel guri di mandek kabel ono-ono sekabat umat mereka setan kokona arep ini. gak gitu Sampai setan gak sido lewat. Nah, saking wedi kaya dapat rumah. Masya Tapi nalika sahabat Umar gentosi sahabat Abu Bakar sebagai khalifah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iki terus kurang keras seperti ya. semua. Kok aja Kalau Lembutnya metu. kulotus kelingan jen pendiri NU ini wonten loro sing sipate wedo sitoke keras namine Mbah Bisri Sampun sitoke gampang Kiai Abdul Wahab Asmoro Gue Kepikiran terus saya ini jadi pas rumah saya, tapi rukunnya lah karuan ini jebuk. Saya kira orang. Ini pas rumah saya, kekiran ya, ini jebuk juga ya, keren, kekiran. Sering sebut sama. <laughs> Mantune kanjeng Nabi kalih. Niki ya beda kabeh. itu sugih blegedu. Sugih blegedu. Sayyidina Utsman bin Affan Oke tuh. Nalika kanjeng Nabi awani sapa sing arep ngutangi Gusti Allah infak fisabilillah. Sayyidina Utsman langsung menyerahkan sepertiga hartanya. Seperton harta pulau Anjing Rasul Pulau serahake Allah lillah Sayyidina Umar gak gelem salat. Mula setengah kekayaan kula Gusti Kanjeng Rasul, kula serahake setengah kekayaan kula. Setengah kekayaan Sayyidina Umar ora ana apa-apane sepertelone kekayaane Sayyidina Utsman. Mergo saking sugih ya, sahabat Utsman. Setengah. Sahabat Abu Bakar kula serahke sedaya. 100% sampe kanthi nabi lho. Lha kok serahno kabeh lah kanggo awakmu karo keluargamu opo? Siapa dong bakal matur. Kula pun nembakan kali keluarga. Sedaya ikhlas namung kagungan Gusti Allah lan panjenengan. Terapat umat harus gak bisa ngalah nong kita aku Ini separuh kok ini kok kabeh dalam. senajan seluruhnya ini kok kali sepertolone kenapa kau, saya tidak Usman tertentu dalam kenapa-napa Sangat sukses dapat ini mantu yang pertama mantu yang kedua melarat tak tersebut Sayyidina Ali kalau Allah Sayyidina Ali itu suka tapi suka ilmu Ali nah, duit malat malat Masya Allah jadi dia kepenak zaman kanjeng Rasul itu yang mengalir kanjeng Rasul kabeh Kanjeng Rasul itu nate dagang dia ya tahu, jadi panglima perang dia ya tahu, jadi pemimpin kepala negara ya tahu, jadi apa jadi suami ya tahu, jadi cangon ya tahu. Jadi ambil uang itu sakit nih kan nabi. Sampai nek nopo cangon bisa niru kan nabi. <laughs> Eh, sampai pedagang niru kan nabi. amin pejabat, kepala, bupati, ayo kandil. Sendiri. Sahabatnya semua dan kakaknya meneka, ono sing niru, gagai, ono sing niru, kendeli, ono sing niru, romani, ono sing niru. Mulanya nalikoh, Para sahabat menika nyuwun pirsa Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi dawin dengan menikah manusia biasa. Iya terus iya maksudnya. Nek manusia biasa mengira kapundet dengan Iya. Lah nek dengan kapundet ini mangke boleh contoh yang tempuji nih Nek boleh petunjuk-petunjuk datang sinten? Iku ada Umar ada Abu Bakar ada Umar. Lah Abu Bakar kali umam nggih, menungso biasa mengke nek kapundhut. Iku ono. Kula sak ora siji niku lak iso. Apik kabeh iku Abu Bakar Umar Utsman Ali bareng. Dan iku nek kapundhut. Ani Nabi Dawu ashabi dan nujum Di ayihi muktabaitum ihtabaitum Kenapa dulu kau lintang India itu mbak nut wentok ditutup. Mergo sedaya sahabat nalika kepengen ngepas ngepas lakune kalih dari Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Minimal minimal luhut dakwah. Jadi tidak tak lagi krisis nih, penting nih. Minimal rukut dakwah. Karakternya beda-beda. Sahabat Abu Bakar kalau sahabat Umar itu, Tapi rukut dakwah kedua-duanya punya luhut dakwah menikah semangat ngajak. Semangat ngajak. Ngajak temudi, ngajak ning swarga. Tak niki ra kata dia pokoknya aku ning swarga, kono di gendah cindase ya lan. Ngoten niku. Jadi dicoba ini awal diri, soalnya, sekep ngaji, sekep bayang, tapi Allah ini tidak gelanggang itu ora tau biasa. Semangat mengajak niki sing niki keisi. Lah ya, ya ono sesat sikat kok ini niku sesat sikat. Gitu. Gak wae ning iki. Jujure kok kanjeng Nabi ora kaya ngene. Kanjeng kayak kaya ngene anggere sesat sikat. Wong ndek biyen iku sing ora sesat kok kanjeng Nabi tok. Lha wis kate ngapa? Lu tak kale kanjeng Nabi tok kan. Jujurnya kanjeng Nabi buatan ngotot. Jangan lah kecekemutan ya. Zaman kanjeng Nabi waktu. Nopo, nopo diajak orang gelem kok nyawat. Wong ngoblok nanti ngotot itu bukan. Jan, ulo gitu sawat tenang. Lu dijak ra gelem. Lu kok nyawat. Apa ono wong? Pintune kaya ngoten. Ayo nang Nusa Malang. Lu dijak Nusa Malang nak selamat. Lu iku lak mung edian. Lu dijak ra gelem yo wis muni mah ora ora kudu nang Semarang. Ora wis bener. Lu kok dijak apik-apik gak gelem kok nyawat. Lu banget Betul nol itu, ini mantel. Nanti malaikat wujud. Nanti nanti sampai, iya. ah masya Allah, ya kok otom itu sikat mawon. Jadi kan yang kekasih Gusti Allah, jadi kan nyuwun mawon, nyuwun mawon. makin otom izin SK mudun kan. Pemikat, kalau oh, saya ngerakit bonge mawon, malaikatnya ngotot malah. Lekan jenazah ya pun ngotot apa sikat-sikat sepuluh itu terhalang aku sih diutus kenapa ada orang kon nikat ini aku diutus dari ya kon ngajak ora kon nikat mungkin ketinggalan yang pun kaya ngatur lakuan, lu bicara kini kok lu kurang pun nemen kok itu. Dongakno pokoke dongakno kulo sing ngayal. Akhirnya kanjeng Nabi ngelegak lo malaikat. Dungo, Allahumma hdi qaumi fa innahum layak nama Gusti panjangan kedahakan tiang-tiang paling hidayah tiang-tiang menika. orang buat orang tapi pitedah mulane orang ngerti. Nek bijak orang gelem ya, nyimpun gak gelem gak ngerti. Ya ngawat. Niki mergo orang gaya, hidayah. Kanjeng Nabi dawuh, ora kena bapak ya anak, ora kena anak tuh deh, niku semangat dakwah, luhut dakwah, dan Rasul sallallahu alaihi Akibatnya karena luhut dakwah, karena semangat dakwah kan dari Nabi, apa yang terjadi? anake al asfiwali ditingkat musuhi kanti nabi di Mekah kodusong Amr bin As anake walid di Muhiro musuhi kanti nabi waling tuwek tenggiri Mekah kodusong Walid bin Walid anaknya Abu Jahal Abu Jahal kenal atau sampai Abu Jahal kenalkan anaknya namanya Ikrimah jadi pahlawan Islam Abu Sufyan sing mimpin perang Uhud melawan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melbu Islam. Bujuni Hindun sing ngemah-ngemah jantungnya saya Hamzah segitu telah kukul merku Islam niku sing ditiru wali songo wali songo kok kelakuannya dari orang saat ini yang sidik-sidik sikat ini awa itu insya Allah saya juga kabe ya Allah ya sikat kabe sampai banding nanti sunan kudus ibu nanti saat ini sampai kudus kudus ini pulang ibu Sampai mereka ya. Sampai mengusir ini. Sampai boleh soto sapi sama. Sate sapi sama. Pindang sapi sama. Kepengen pindang sapi terlembang. Hmm, segini khusus anaknya kebu. Soto kebu, pindang kebu. Anak apa? Biar itu zaman Sunan Kudus kesehatan tiang yang nyembah sapi. Ini kesunan kudus. Cok, onco. Ini merasa nyembah sapi ya. Nek komentri gawe-gawe. Nyembah sapi. Kok tidak nyinggung perasaannya. Onco, ono main. Itu kebuah ini. Kebuah rasanya ya bodoh. Daging ini bodoh. samping mancep pengen ngantek sing nyembah tapi wis ora ono niku wong kudus sing dhewe maknane soto kebu terus sampeyan bandingake iki namanya ruhut dawa nyata pun ternyuh kafe ini pun raga ngergani sapi yuk kaya ngantek ngantek pun domangan ke, kebuka sampai bego ceritanya Al Hasan Al Basri. Hasan Al Basri itu tadi. Itu dia griyane panggung tingkat panggung Bukan tingkat tapi panggung dari istilah dalam dia ini. Dia tinggal pengisor, yang ning panggung ini, wong Nasrani. Wong Nasrani yang baik pengisor. Suatu ketika Syekh Hasan Al-Basri mereka gerah. Mereka ini tidak mudun ya mesti lewati. Nek mudun mesti lewati itu akhirnya orang Nasrani ini yang tonggo tilik. Tilik Al-Hasan Al-Basri. Gimana Syekh? Katanya ya Alhamdulillah agak mendingan ini ngomong-ngomong ngoten niku teng mriku ana baskom nanti baskom baskom mriku niku ana bahasane butek tertarik sangkut mikir sing nasrani tanggane sing nasrani itu apa Syekh kok ada baskom oh ini kan kalau netes-netes dari atas itu tak tajong ini kalau penuh tak buat langsung nasoni ikut jadi gundur. ini sudah berapa lama dengan nadongi ini ah, baru 30 tahun sakal terhadap mengasoni mengomong waktu dilarang mati terlalu tahun tapi sampai ketetesan hidup atau mana mudah sampean nggo pintu ya Uhud oh, tahu Niku sing ditiru wae songo itu. Ada Uhud tahu ngejak ngejak ya. niku. Saya dikandakno nih eh Nabi yunal amirun nahi wala ahadu Dan Nabi menesok Wah, kepingin wong-wong itu Melok kabeh di suarga ngantik ngendikan Kulu umati yang kulu nal jannah Kabeh umatku melbu suarga Termasuk wong kaya Terusnya ilaman abad Kejoko sing mau Lu ini suarga kok mau. Maksudnya itu pun ini suarga mau. Suarga ini untuk mereka. Anda nabi ini di tengah tengah yang bangun. Lalu. Eh? Kanjeng Nabi mereka sampai kok mereka berarti sampai mau Nek sing ngetokno Kanjeng Nabi berarti gelem dijak Kanjeng Nabi ning ngene swarga. Nek loro ya ora gelem berarti. Mane kan Nabi bicara kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Kabeh mlebu swarga kejaba sing emoh. Sing emoh tandane ya gak gelem melok Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi alus ini berdigasan. kanjeng Nabi serangkul ini nendang-nendang. Saat ini ini orang Islam medeni orang, nak dunia cuma tiga sekal Islam. Padahal Dawi kanjeng Nabi, jahat-jahat orang, orang yang diwedeni orang, mereka jahat. Ini ini wedi. Sesek nikah. Orang Islam sesek nikah. Lu kok Lho terus jenenge agama dakwah itu ning ndi? Wong dakwah iku mesjid. Tengene Quran e dhewe yang ngendikane utu ila sabili rabbika. Utu ila sabili rabbika. Sampeyan maca Quran kata-kata itu, wong ora maca Quran. Allahu akbar to ayat kebut. Maca Quran utu ngajaklah ila sabili rabbika utu ila sabili rabbika nek cara santri ini utu kok ujug-ujug kok ila sabili rabbika iki makule ndi mesti ajaklah sing dijak kuwi sapa sing dijak kuwi sapa mau ngajak kok ora dijak Jadi ayat ini buat orang jadi tidak itu apa ke Allah. Untuk ilah tapi rabbil. Ajaklah ke jalan Tuhanmu. Masa oh, itu tidak apa. Tidak disebut. Mulanya terjemahan Departemen Agama juga kurung. Ajaklah dalam kurung manusia, kurung tutup ke jalan Tuhan. Lo orang kok dikurung-kurung. Apa kurang? Kurang fasih jauh Quran itu. Kurang balik. Hari ini kumpul rawi perlu ada sesuatu omongan yang tidak perlu membutuhkan makhluk barang tidak membutuhkan mubtada yono, ya tidak membutuhkan fahil yono ya kok. Kuyu sedang utuh ila nabi tidak nabi, ila nabi ila ya tidak. Ajaklah naik bis. Apa dia ajaknya? Ya sing ah. dulu Pak Pes masuk ning dulu Pes yo. Ayo naik besok, gelar aku tuh kene kok. Jadi tanpa menyebutkan sudah tahu, ajaklah naik bis itu artinya bijak itu sing durung lompat. Ajaklah ke jalan Tuhanmu, artinya ajaklah orang yang belum di jalan Tuhanmu, diajak ke jalan Tuhanmu. Paham nggak Jadi yang diajak itu banyak di dalam. Yang sesat itu yang dijak, yang sesat botikat, yang bojak nih. Nah, mas botikat. Apa wani kowe busuk Quran? Ayat Quran itu busuk. busek. Kok ngambil yang jalan dalane Gusti Allah mbok sikat to. Kuali-kuali awake dhewe. Lha kok ngene iki, mulane ana istilah mau idoh hasanah barang niku ayat iki ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil Nek yang ngene iki ora pas disebut mau itu kasana. Wong sing mereka dalan sing mau itu kadang-kadang luwih ora dalan. Luwih dalan sing dijal. Pun. Jadi yang dimaksud itu sing urung dalan. Utu ila sabili rabbika mulane bil hikmah hikmah itu yang paling hikmah ya Quran bumi yang ngajak cara Quran bil hikmah wal mau ilatul khasana nakas sehat sing ngapai ojo rota, toto jahannam jahanam mau ngok jahanam no ngapai terus pergi karo Islam malah tak ini dia tidak gue pecil sing ora melok ditembak la ilaha illallah iku sing di waca kita apa kan di kita apa oh kan dari apa lho wong kaya macam-macam ini belum ngasih ngelesot dari dari seluruh orang

jembali parkur itu wangi siapa yang ngerti ambalnya langit lintang nek kita sampai nek dengan nek lintang atau nek niku lintang wolong tahun yang kepunyukal bukan lintang saniki lintang wolong tahun sing kepengkel lho kok ngoten mergo jarak sampean kalih mereka niku wolong tahun jarak yang kalih bintang sing sampeyan tingali niku 8 tahun. Kok 8 tahun? Sampeyan hitung mawon. Kecepatan cahaya menika 1 detik 100.000 km. Tak pengen tak jam piro, piro piro, tak ulang piro, setahun piro, ini udah menetung nih Kecepatan cahaya. padahal lisan itu dereng dereng pian dereng pian istilah dereng terus yang mereka masih hotel male sengenge itu buat semua ini kutang terus hotel sengenge male tak balas oh, ya oh yang yang melihat ini ku jembali Lah kok mas diklaim di mutal aja. Sing liyane neraka kabeh. Tok glundakan wong iki. Iso kesepian ngene. Menurut ini sampai hati-hati wong biasanya nggak ngerti wong kuto-kuto wong bisa-bisa ya tetap api-api ngaten iki. Wae salat ke salat, wae ngaji-ngaji, wae berkaca-berkaca, tukaran tukaran stilo, ngono-ngono. ini mau ngono. bangunnya ah, tak ada. Apa nilainya umur tu? Sampai tak dikit kata mau. Tak dikit sampai Niki Mula betul kok ngewangi orang desa betul Niki orang desa Niki orang buta Ini kan kita pilih niki sampai Ukur Kelakuan wong desa kalau wong buta ini Tarif Anu ini contohnya kanjeng Nabi, uswai kanjeng Nabi pun, ajaran kanjeng Nabi. Boleh nonton ini gampang. kanji Nabi nganjurno mangkala yuminu billah wal yaumil akhir fal yukrim daibahu. Sapa sing ngaku iman karo Gusti Allah lan dina akhir supaya ana tamu. Napa sing luwih ana tamu wong desa apa sampai nang desa ni, kula nang desa eh, kain. Dulu ngopo-ngopo wis disediani telu ngombe ngombe. Jadi betul teman kita, karena gua ke mereka hilang. Tak aman di situ, apa kasih kamu di sini? Orang gue gula ya teh pahit. Dua aja tuh orang jeli, ganjeril, ganjeril, ganjeril, pun, eh, oh, buat tiket ini, tak nak Mwela Napa ni ku Gedang kudok Kusini aku Lu sangking ngurumat Kepengen ngurumat tamu. Kurang usah dalil Dalil apa iu Kok kue ngurumatin tamu, kaya ngono Oh ya aku gak ngerti Aku sini ini kan dia Sampai nekuto Takoi dalil Sampai Apa-apa takoi dalil Sampai ngiliwati ajaran ngaji mulane kemet dalil-dalilan Duh, bisa ini pun malakang, rasa dalil, aku ngelakoni kok gue lakuin dalil. <laughs> Mangkana yukminu billahi wal yaumil akhir, fal yukrim jarah. Iya men, nek ning gone wong desa kaya matur iku. Ini pun ngalami dhewe yang desa. ora kuwi ora bisa kene tok tengen kula barang mriko tangene bisa kene ngoten niku nek ngurmat iki kula ngantek sendiri insyaallah yang bae niku singkir seng kula singkir kuwet di api era karuan mau singkir mau cuci tangan lagi kula tok tangguh tamu tangguh tamu sampai mengkutau Sampai ini pulau nyewa pertama kali takut no KTP sampai. Mungkin jadi yang berapa saya sampai Jakarta. Rasa Jakarta Semarang ini mau deh. Mentamu sampai. Saya takut KTP. Ini itu bisa belum takut ya apa-apa. Sugahannya itu sih. Mangkana yuk bila-bila. Kalau yuk kerja. Sapa saya ngaku iman dari Gusti Allah. Lalu dino akhir. Supaya apik kalau tombol. sapa sing apik karo tangga wong desa wong kota ketamuan gula nentek yuk aku ngeres gula di titik yuk sudah tamu aku kentek anak itu itu juga diri kuatan juga diri engkau tau tangganya mata di Allah. Tahu lalu diri wa taqwa. Gotong royong. Wong kutha wong bisa. Ora mewok nenggone omahe. Mewok menek. Masang reng gayeng. Ora mewok nenggone omahe. Padahal mesti kei sego pencok ngono to kaya kawanan ana kesimpangan ora ana sing ngandani ora ana sing instruksi apa-apa wong wis nggo tenang ngapi moro ana sing nggo beras ana sing nggo gula kemri ki ngoten nggih Urip sederhana, kok kuta mau bisa sederhana nih. Betul sangat kandanya, kalau ini Lah baik nang desa. Kulo kada kanca teng petani teng desa niku. Kulo nate mangan bareng teng galengan kalih piyambak. Kepengin roh nang desa iki. Mangan kok teng galengan iki. Kulo melok piyambak nyambut gawe kulo tunggu di ini kebukan. Ini galengan itu gak Awan, bujuni teko. wali 我瓦波罗卡罗，啊，刚去刚去，马上我刚来有人买了，刚马上去刚去，十个啊，五个六个，还有三个，哎呦，哎，那那个热车那个，他到瓦里头了，怎么样？ ote-ote mangan gua kalau mangan gimana ya enak nasi sambel kalau gerek wong kancane ngono Joko Allah oh. Tapi kok sederhana wong ini ya Allah. Wong mangan ngene kok koyo ngono lek mah. Baru terus pendi. Wah, ya Allah. niku glegekne tak dicok rumah. Terus ngleher ngaten lho. Doi ning rokok. Ule pun nikmat banget kira kita ya. Minggu ini kalian. Niki begini di sana. Mungkin orang anak kafe. Ulang putar Jakarta paling kusol, ibu kota. kula ditraktir kanca kulo. Ngetos traktir sampean. Dijajakno di gone restoran. Jenenge restoran mawon kula mboten iso maca. Kok huluk mati kabeh ngono. Berarti ambake pondok. Ini Gus. Besok kita makan siang di restoran anu saya sudah pesankan spesial daging sapi bagian apa nonton bagian bagian bagian khas atau bagian oh itu dari Amerika Serikat. Hari ini nanti datang. Saya kemarin sudah pesan, hari ini nanti datang. Kita akan makan ini, Pak. jadi ini Jakarta ini mau ke restoran itu nekak no daging ke Amerika pun buat kan restoran ini wah restoran itu wadem ambil orang kok kaya gandul ini kemana nih lagi gandul semua yang akan buat Wong menu awan menu, ngetos menu sampean. Ah. Jatal makanan iki. Koyo albume nganten anyar nek kok semua wafi ra kawon kok anjel ra kawon. Kulo buka yo ra iso maca. Iki basa opo Kok aku jadi kok protes ra ono. Pecel ra ono iki Wis aku Saya kok sampean aja lah. Saya tak ikut sampean. Ya tapi itu yang sudah kita pesankan di yang sudah saya pesankan kemarin. Nah, sampai kalau mau nambah silakan. Nah, ikut santai aja karena nambah apa itu. Oh, ikut aja. Ada keluarga Ayah kok. seperti yang cerita, yang kalau kepengen lah itu jadi kami bukan. Sepuluh penyerot selalu. Buat lo ini yang mana yang daging? Amerika itu yang mana yang sampai pesan kemarin? Ini pak, Jowo ini. Buat dulu, tarifin. Tolong atur saya ketemu. Tolong atur saya ketemu. Ini ngomong sesak ulang. Ya. Jadi boleh kepengen dagang kilo hai. Ya makanan ke Amerika kalau nggak bisa ketemu ayo pelayan itu sebelumnya itu ditutupi aluminium tutupi ditutupi aluminium jadi nggak ketok sebelumnya apa nggak ketok nggak ditutup pelayan itu tercakok mau makan sekarang Aku tuh dia mulai umur. Aku pengen berubah kok. Iya. Setelah aku buka kan dia baik. Kemudian orang bolong alis jeng. Wiringnya kuat sih. Jadi ini waktu main tadi. Kalau nggak tahu, tak ketemu mulai. Mama kentangnya papat. Saya bisa kena apri, lolo-lolo. mấy rồi, 호텔에서 많이 나오는 piring ya Allah nek model ning omah ya samplo anjat tapi untung mriku ya ana pesone ana ngene nek tak sithik-sithik sing suwi ya Lep entar. Konco kula niku cả, entar. nó ora cả. Ini Rohel. Itu nek omahane tak antekno aku. Ora aku ditraktir di restoran kaya ngene menika. Nek orang tak antekno iku emane mana. Ketoke lagi satu sing pangan itu. Iki 250 gitu. Kalau delok-delok niku kira-kira mau satu sing dipangan. Iki 250 gak dipangan. Emane-emane. gambar itu orang tidak ada ngetok nol tas tas kiri sebenarnya ini pel Siapa pak? Pelnya kok banyak kali? Ini anu pak, ini asam urat, ini kolesterol, ini darah tinggi, ini gula, tidak ilah, ilah, ya Mulanya kok gak gegean belas. Kok mangan gak gegean, alhamdulillah

besok bedot-bedot sehat-sehat. alang-alang masuk angin. Padahal nyemplung ning sawah. Sedino-sedino. Pampinan di juga oleh mata kok kayak begini. Siap-siapkan harus jadi. Ini pataan kita nyamal anjito kita <laughs> ini tak wong apa ini pakaian yang itu minggu ini daerah tropis mungkin ini kan daerah tropis pakaian jas-jasan itu tinggi daerah-daerah yang beriklim dingin ben ora masuk angin Aduh. Wes, masuk angin pilih ngake. Gelem manut Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah, uripe sederhana, undi sederhana. sing marakno wong desa sak niki terus melok ngrasa anane niku mergo ndelok TV nyawang wong uto kok omahe kok api-api oh iki lha iku omah sinetron sampean gawe omah sinetron ah gawe omah api-api itu lho sing nikmati yo ora sampean dan sing kecil wong liwat Wong liwat ngono sampean gak omah terus bolak-balik metu. Apa omah? Kan dalam ini orang gendeng. Sedangkan men turu itu ada budi mau naikkan. Turu sing kepenaan itu mboten kok kasuwe kandel. Kamare piye mboten. Ngantuk opo ta? ngantuk, mbok nek pengajian to ya iso angkel. Ora usah nganggo AC bareng. Vedo bu. Apa? Mana? Usaha ngani wong kuto. Nek perlu wong kuto. Geniru sampe ya. Kulo ni wong. Konco-konco kulo yang begini Jakarta ni. Kulo kandani. Kue nek indoni kuto gini. Nek iso pengaruh wong wong kuto. Itu supaya kaya kue. Ojo kue tetap pengaruh wong kuto. Terus gayamu kaya wong kuto. Ojo ya. Ojo ya.

Timur Tengah, ISIS, digoreng kanda. Dengan tiga akhir Pak Hari Abdon Minggu ISIS dan kok kok. Kutong kutong, kutong kutong Rumah sana yang kalau luar negeri mesti hebat. Yang kalau luar negeri hebat. Hebat. Apa? <laughs> Hebat itu menurut apa? menurut Quran menurut Kanjeng Nabi menurut dapurmu menurut Kanjeng Nabi itu wong sing apik wong sing sederhana sing tidak berlebih-lebihan nek mangan sedengan nek ngombe sedengan nek nyandam sedengan seneng dunia sedengan ya, sedengan nanti ibadah sedengan ibadah hmm, itu tenang aja poso maghrib buka jangan berlebih-lebihan maghrib gak gelem buka isak gak gelem buka mungkin jam rolas gak gelem buka itu berlebih-lebihan Buatan pacaran kan Nabi Sembayang ya sedengan mau Dengan Allah ulah Sembayang itu orang yang nyawang mohon kesel Wah la ilaha illallah mbok ngaji ke ning iki wae bae kok koyo wayang wong ngono wis biasa Allah akbar pun biasa pun apa ning iki tapi yo temu dewe-dewe lho sah apa lo gak patah apa dewe pun lara kabeh sampe nek melok dinanyar-nyar pun wis koyo gen-gen ngoten mawon sederhana wanane kangen saiki dadi bisa tau La ilaha illallah dia gak tahu tahlilan ini. Lah kowe nek ora ana tahlilan tok zikir itu sejak apa? Sing wong sing kondo nek tahlilan bid'ah kuwi sampean takoki kowe nek zikir waya ya apa? Iku subhanallah, subhanallah, subhanallah ben terunggu telu iku. Alhamdulillah, alhamdulillah ben terunggu telu iku. Allahu akbar, Allahu akbar ben terunggu papat iku ya. Iku tok. Tapi Dawe Quran ini kan zikir sing akeh kok. Mbok semono kok sithik. Gak ono tahlilan. Gak orang zikir. Sampai mati teng Gini kan. Ya, ya. Mati sampai. Gak tahu. Tidak ada ono tahlilan. Lah nek tahlilan orang-orang mereka gak ada dalile. Belas ora tau zikir. Nek zikire mok sithik, wong munafik cara Quran. Wong itu niku dene Quran niku Iza kamu ila salati qamu kusala Wala kurun Allah illa qalila Zikirnya mau sidik ini ciri yang munafik itu saya sembahyang rata langsung nek zikir kok sikit. Tapi nek sampean nek ke atas La ilaha illallah. Minimal malam semua. La ilaha illallah ping satu Astagfirullah paling mula ping 7. Niku nek tahlilan sing mimpin kiai sepuh mau masya Allah selawat ya dengan semangkai sampai nyawa no mulut dan nyeri nanti sampai nasib terus halu kiau terus selawatan ya nabi jangan terlalu semua nanti sampai nggak tahu paling-paling yang hidung anak ini nguri muri-muri anak Usah sing api-api ini rasa diwajah-wajah ini. Usah ini kurang gawian teman-teman. Ngomong pikiran, jelok no. Ngelem-ngelem nabi ini jiwi jelok no. Selawat dawi Gusti Allah. Ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslimu. Pengen roh wong sing bit ano. Mulutan ini. Selawatnya pada apa ini. paling maya sholat itu salam alaika ya ayah nabi ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sama shallaita ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim ala alamin mau dikutak kan amin tu masjid ora maca selawat sing liya padahal selawat kepisan menikah dijoli Gusti Allah rahmat 10 sampai maca selawat sing kira niku Sabun sak selawatan didoli Gusti Allah rahmat 10. Kok amin iki jauh ya kan Nabi. Amit ku rak donga. Adu-adune man sholla alaiya mal sallallahu alaihi wasallam. Sing sapa wong maca selawat ning aku sepisan, Gusti Allah ngijoli selawat ning dunia awakmu 10. Solawat nek samping Gusti Allah datang kita menika maknane rahmat. Jadi nek awak ini, meni Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu Gusti Allah paling rahmat puluh. Nek Gusti Allah selawat datang kita artinya memberi rahmat kepada kita niku malaikat melok-melok. Melok-melok malaikat jadi malaikat ini pokoknya melokkan melok Gusti Allah suwangking saatnya karo Gusti Allah Gusti Allah seneng kalih lo malaikat melok Gusti Allah selawat kali hamba malaikat melok lah malaikat selawat datang jenengan niku maknane ake ngapura jenengan jadi wong selawat pisan untuk rahmati Gusti Allah 10 dijaluk no ngapura malaikat pengen sepuluh meloi dan selawatan terus cip ngoten mawon sampean niku nggih yo ya, pengen kok sanjak pipi jam eh, tengah loro la ilaha illallah wale kok pengen eh, Mau tengah loro yuk, eh, nah, Ora krasa. Sakare kok sine enak, empuk. Hmm, kok sine empuk iki apa? Mulane kok wong daya ya anu Aku ngrasakno dhewe ya, pancen enak tenan ya. Alas asem mudun aku iki. Eh, timbangane sampean dunung kira mudun Nggih niku sing nglatraken eh pawai sampeyan pun wasah ana model-model pun ana Urip sing sederhana kaya biasa-biasa maupun iki paling apik. Wis sak niki sak ngalam dunyo wong Islam sing paling apik wong Indonesia. Pun titik titik rasa ngono kono-kono. Wong muni ngene iki yo. Ana sing arane wah iku anti Arab Menengok ngoten ono sing anti Arab. Muga muni Islam Indonesia Islam Nusantara dijarani anti Arab. Anti Arab piye? Wong gak mikir, dia gak mikir. Kok iso anti Arab selalu sembayangku cara Arab. Aku nek maca Quran cara Arab. Aku ya pinter cara Arab. Kok benci di Arab, dalamnya benci di Arab. Jadi sang Indonesia, sang Nusantara itu benci kata anak. Wagal ora ono, wong ngurmati wong Arab kaya wong Indonesia iki gak ono. Kok sampean gak ono. Cucuk bolak-balik. Mbok kabeh mbok ora pokoke Arab. Tangke lho mboten. Sampeyan nembusi-mbusi tengah Arab dhewe gak ono wong nyucuk tangane wong Arab gak ono. Sing nyucuk tangane wong Arab wong Jawa ta. lu kok jalannya musuh ini enggak tak tak kampanye lo jadi yang gue mengalap jalannya musuh ini kok weh merasa dihormati kok dengar hormatnya kalau ini ngomong ini Amerika pun, Eropa pun, Arab pun, Arab mesin pun di Irak pun, Syria pun, Jordan pun, Saudi Arab pun. Nah, wong ngurmati wong ana kaya wong iki bisa gak ora. Dungur kok diarani keting wong ana. Ora kok keting wong ana po. Tapi sing arep ngejak tukaran iki kene mong, ngono lho. Arep sing ngejak tukaran iki kene mong. Wong kene seneng rukun lho. Rukun wong Jawa nek rukun agawe santosa, sah agawe bubrak. Sing arep gak ono rukun agawe santosa terah agawe bubar iku cerlane wong ono wong becil becil ono wong nebong nebong barang iku pundi pikiran kon jopo ora pikiran kon jowo jowo ke Allah ngono iku nebong bomane paling ngetepil Iya lah, Masya Allah. kadang-kadang nggih ya, usahake wong bocah-bocah nom-nom niku nggih ya, sing kangelan kabeh uripe nah, niku pemerintahan sini ya kudu mikir niku aja ngantek ana orang sing ngantek rekoso uripe ngantekan ah bangane rekoso anggo ning swarga karena carane piye nggendong bom Ini bangane dunia dunya kaya ngene rekasane ya Aku ngono lho mereka nawani kowe tembangane rekoso ngono mbok langsung ning gone soal kok to langsung masuk kepenak uripmu apa-apa semawis malah untuk bojo widodari pisan gak kepengin kowe pengen ini bom gendong lu ngoten iku ana sing percaya bocah-bocah percaya aja anak sampean iku La ilaha illallah. Wis ana ora kosa-kosa urip yo sira to ae. Kosa urip sira to ora sah. Ora sah apa namanya? Kesusu mati. <laughs> Oh kesusu mati. Tak <laughs> ana pengen suara ke dene la ilaha illallah. Wis mati-mati sak karepe dhewe ngono lho. Wah, sah sah Gusti Allah kemate ini kuwi. 你听一听，我那边的灯泡都冒了，一下子关起，一下子关上去了。Gusti eh, Allah menipu Ulo bulat balik mata Gusti Allah menipu Syakul Salah satu nama Allah itu Syakul Kenapa bu? Mulanya ada jenisnya Abdu Syakul Ini kawulannya Gusti Allah Syakul maknane apa syakur kok oh, ana ae ta kok nah dene ta nek menungso disebut syakur menika wong ayen do syakur-syakur misalnya niku maknane akeh syukure syakur niku akeh syukure tapi nek Gusti Allah syakur niku napa maknane Gusti Allah menika maha nerimake maha maknane maknane maha nerimane iku jenengan iku dikon salat wis berusaha iso salat sampai ngaji sepatu kaya dan iso pateh pun sampai usaha pokoknya sampai sholat koyok yang diperintah tapi tetap silat sampean boten sakit muni alaihim tapi ngalahi ditampa ta'ala ditampa kalau berjalan berjalan mau nerima kok ngalahi kita oh. Anggele awake dhewe ora niat melawan Gusti Allah. Kene wis berusaha sak isane ngene ditampa kan niku moho nemano sakun ora kaya menungso nek kongkon-kongkon nek kurang pas sik terus nyaduk hmm, kandak itu hmm, matamu ini dimun mata matak mata nebaran ini Gusti Allah enggak sakit ndawi kon ngene sak isake nggih dawuh Quran tinggi-tinggi setelan kanji Nabi jauh Quran Quran jauh Ittaqullah Mastatok Takwa semampu Panggil kue takwa Mampu Bisa Tak usah lu namun Tak pas-pas no ya bisa aku ngene yo. Kene Dari tombol Tahu ibu Oh setengah loro. Pun kian langkung pun yo nakuni pangapunten. Wallahu yuwaffiquna ila khairul Islam wal muslimin, khairul Indonesia wa Indonesia. Wa astagfirullahalazim li walakum wal aqumikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. penak ngerti. Lha kok ada aku tenang ya, kaya Jadi nanti sekali, kau ngerti. Tapi kamu ngerti nih, cuma kalau mandi. Lihat tuh putih-putih itu yang masih jauh usah ke depan, tapi untuk dua otak pulau ini masak ini. Maksudnya sekonangan, kayak cuma pulau mandi. Jadi ini dulu tahu kerumuh kok wis ngomong aku yang kerumuh ini. Padahal ini orang kiai-kiai ini. Oh ya, bejo sampean bahwa bejo. Yang kerumuh aku lagi bejo. Jalur nopo sampean lagi gini. Ya kok buyu ya. Dungu ini wana-wana loro. Wah, bejek sampean mesti milih yang kedua nih. sampean cocokake bedhekan kula niku. Donga niku ana menawa Nomor siji donga ibadah. Allahumma nabi kubana Allahumma sallallahu Allahumma sallallahu Allahumma sallallahu Kowe njaluk apa itu kamu? Mbah pokoknya aku dikai kalau kiai tak nasir tak podo ngono ae pokoknya. Ora mudeng pokoke waca. ibadah untuk ganjaran ibadah. Yang nomor kenapa rezeki merah niku. Niku ya duho yang jaluk. Jadi duho ini kalau saya duho ibadah toh, kalau saya duho ibadah lan jaluk. Aman juga. Eh, duho ini duho jaluk toh. Kerjaan gue toh toh. Mulanya sampe kok tak kok, iya jalu, apa kok malah bunyi. Mulanya duho tempat dipundi, Iku jamaah kalau cak moco fatihah sepisan. Nggih. Kalau cak moco fatihah sepisan. Tapi iya saya ini ping Masa sampai takut mau kena apa kok sholat. Masa saya cangkem. di orang tua ya kan. Orang kelem ya gue sebenarnya lah Pateka Fatihah sepisan, iya karena saya ini. niki jajahe waliullah amirul quran mbah munawir mbah munawir rakyat niku ramane guru-guru kula mulai kiai kiai Abdul Qadir Munawir, kiai Wasud Munawir, kiai Zainal Abidin Munawir, moro sepae kiai kula kiai Ali Masum, guru le Mbak Arwani Kudus. Iku sing dijajahi jadi wis mboten kok tak koki dalile barang wis pokoke. Mantep ngoten mawon. Sampeyan nek mantep nggih, sampeyan wonten kaya yo wis. Iya karena saing ping. Ing dalem maca iya karena saing ping sewelas, sampeyan karo ngrentekno jalukane dhewe. Ujar wani wong gak padha. Masuk jalukane wis menake padha kabeh. Mungkin kene kepengin dagake entuk mantu. Mungkin kono kepengin dagake iso nyaur utang. Ngono itu macam-macam mau. Ono sing kepengin pensiune dipercepat nek. Mulane sampean kentek kake mas. Nah itu maca iya karena saya ini sebelah sini mau, kalau ngelentek kake jaluan itu. Tentu kocok, masih diomong no, tidak tangganya loh. Tinggal mau sampean kalau berjawab. Ya Ya mustahil, Mustahil mustahil. mesti Allah, menteri 除妄有个证照，俺这个在路安上边，我那是穆斯塔克，穆斯塔克，穆斯塔克，穆斯塔克的，穆斯塔克他们穆斯塔克，呀，我你搞不了，怎么啥不能给你一个特级门特例呢？你穆斯塔克了，有的，我那个米兰上边呢，我那个那个意外比这个。 menteri anu dari kain, heh, dapat waktu. Ini pokoknya amin untuk kaki ini masuk akal kata mau Tapi yang sing gede galuan kan gede sing gede. Diutang ya minimal lima juta ke atas lah. Ini utang mau selawi ayo dan pulau sing kondongo ya ngenyek berhasil. Jadi ini yang menghidupkan musik, kan? musik. Kok ngantek orang kasil, niku kemungkinan mau loro. Nek ngantek orang kasil kemungkinan mau loro. Pertama sampai ngelapati ngandel kalau aku. Oh, gitu bos ya, orang mandi. Nomor loro, Gusti Allah pirsa sesuai manfaat yang diawak itu nengah. Kadang-kadang awak itu tidak ada jaluk urai takut. Bunda gusti, jaluk bunda, kok bunda ni gusti, kok gusti bunda mono, bunda gusti bunda ni saya. Eh, nemen banget tu. Ini eh, paling tenang di sejarah paling Honda, Rong Dino nampak petasem. ora manfaat. Aku tinggal itu. Nek dua ini mangke nek ora kasil berarti sampe ngantuk utawa dipalingi sing luwih manfaat nang iki. Nah, ini kita akan gulai itu. Ini mungkin ada kok, ya kan saya apa ya, ya kan. Untuk aku suka dengan ini. Tadi kita akan gulai dan pun সম্পূর্ণ কারণ হ্যাঁ বল Monggo. Nah, kula imutake dawuh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah la yasma'u du'aan min qalbin ghafil au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gusti Allah ora kersa midhangetake dongane wong sing atine ora melok donga. Sampeyan donga atine atine iki. Iku ono sing nemen banget ndonga kok ambek golek sandal iku ono. Amin amin. Sandalku ilang Gusti ya. Ini ulah ditempili malaikat kesuntung. Jadi sampai khusuk ini melok, sampai kontak kaki makai Maria ini akan selesai. Oke. Terus dua ini gitu kan ya. Sudah kau lepong ya? Bangannya cendek orang pati mandi. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين وإياك نستعين وإياك نستعين وإياك نستعين وإياك نستعين وإياك نستعين وإياك نستعين وإياك نستعين وإياك نستعين وإياك نستعين وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين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 والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله وصحبه حق قدره ومقداره العزيز اللهم يا الله لا إله إلا أنت يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا قابض يا رافع يا مؤز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا خبير يا حليم يا حليم يا حليم يا عزيز يا غفور يا شكور يا عليم يا كبير يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا راقب يا مجيب يا واسع يا حسيب يا ودود يا مجيد يا بائس يا سيد يا حق يا واكل يا قوي يا متين يا قوي يا متين يا قوي يا متين يا ولي يا حمد يا مغفر يا مبدئ يا معين يا مخزي يا مميت يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا احد يا صمد يا قدير يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا اول يا اخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعال يا بر يا نواف يا متقن يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا مانع يا ضار يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باكي يا وارث يا رشيد يا شكر اللهم انا ندعوك باسمائك الحسنى كما أمرتنا فاستجب إلهنا كما وعدتنا اللهم بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ببركة سورة الفاتحة المعظمة وسبع المثاني من القرآن وبسر أسمائك الحسنى واسمك المعظم اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجت ولا عيبا إلا سترت ولا مكروبا إلا نفست ولا مريضا إلا شفيت ولا دينا إلا قضيت ولا جاهلا إلا علمت ولا ضالا إلا هديت ولا مؤسرا إلا يسرت ولا فقيرا إلا أغنيت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين Ya Allah Gusti kula lan sedherek kula ingkang hadir wonten majelis menika ya Allah nyuwun dhateng panjenengan kami nyebat asma-asma panjenengan ingkang agung kados panjenengan perintahaken mugi panjenengan kabulaken ya Allah kados panjenengan janjiaken Allahumma ya Allah Gusti kula lan sedherek kula ingkang hadir wonten majelis menika sak zuriyahipun mugi panjenengan paringi wilujeng lair batin panjenengan kali ngurusin dunia akhirat panjenengan ketepatan iman dan Islam panjenengan akan di pun kajian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mungkin saya saya mulai dan hadir wonten majlis pun pun panjenengan kampilakan setyo urusan-urusanipun urusan dan ini pun kangge ibadah dhateng panjenengan panjenengan tetepangaken saking kami tolong mungkin saya saya mulai dan hadir waktu majlis mereka. Anjana Sembada di sedoyo panyunipun ya Allah. Panjenengan kapuraken sedaya panyunipun sedherek kula ingkang hadir wonten majelis menika ya mujibas sa'irin ya akramal al ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyina min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على خير خلقه محمد الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.